mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya, Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan meraja lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku. Terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. <sighs> Itulah cita-citaku Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Senja di Pasetran. Dalam seri ke-387 ini dengan para pemain Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, M. Abud sebagai Ken Arok, Wahyu Chandra sebagai Loh Gawe, Suryadin sebagai Praba, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Pinaka Swasti Ratu mengetahui bahwa Ken Arok hanya memandang sebelah mata padanya. Ken Arok tentu tidak tahu bahwa sejak peristiwa luar biasa yang dialaminya di Candi para Budura ketika bulan purnama dilanda gerhana, ilmu kanuragannya telah mengalami loncatan yang luar biasa. Karena seseorang yang maha sakti yang pernah hidup di zaman Mataram telah menitis pada bayi yang berada di kandungannya. Itulah sebabnya Pinaka ingin membuatkan Aruk terperanjat. Lelaki sombong itu harus kubuat melek matanya. Bahwa ia bukan orang yang paling mumpuni dalam olah kanuragan. Seranglah. Aku beri kesempatan kepadamu untuk menyerang barang dua tiga gebrakan. Kalau kau mampu merobohkan aku hingga mencium tanah, aku mengaku kalah kepadamu. Baik. Pinaka Swastiratus segera merentangkan kedua tangannya di kanan dan di kiri. Kedua telapak tangan itu kemudian didekatkan di depan dadanya. Ken Arok berdesir ketika ketajaman matanya mampu melihat loncatan-loncatan kekuatan aneh dari telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri Pinaka. Ken Arok segera mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Bersiaplah. Aku akan menyerangmu. Ya, aku telah siap. Huh? Iya! Awas, Terimalah ini lagi Ken Arok. Hiya! Dua kali serangan jarak jauh yang dilontarkan beruntun membuat Ken Arok terpaksa harus berguling-guling dan kemudian berjumpalitan. Ken Arok sama sekali tidak menduga serangan binatang Swasti Ratu akan sedemikian dahsyatnya. Padahal pada suatu waktu, Ken Arok pernah mengetahui sampai tataran mana ilmu kanuragan yang dimiliki oleh perempuan kakak Kamaswara itu. malu atas sesumbamu sendiri? Kau katakan dalam beberapa gebrakan seranganku, jika aku mampu memaksamu mencium tanah, kau mengaku kalah kepadaku. Bagaimana, Ken Arok? Apakah setelah aku berhasil memaksamu jatuh berguling-guling seperti itu, kau mengaku kalah kepadaku? Setan! Sebuah pelajaran yang harus kau petik, Ken Arok. Jangan merasa kau adalah orang yang paling berkasa dan kemudian meremehkan orang lain. Aku, Pinaka Swasti Ratu, telah membuka matamu. Diposari terheran-heran melihat apa yang terjadi. Dia tidak pernah menyangka perempuan yang hamil tua itu mampu membuatkan Arok menjadi sangat kelabakan. Ken Arok sendiri merasa jantungnya berdebur sangat kencang. Dia merasa kulit wajahnya bagai telah dibeset. Kikinya gemeretak, menahan kemarahan yang serasa akan meledakan kepalanya. Ken Arok teringat ada seorang perempuan yang pernah mengalahkannya. Perempuan itu adalah perempuan bermata tiga, Uma Durga Parabandari. Ken Arok mampu membalas kekalahannya, namun itu pun atas bantuan Ken Dedes istrinya yang sama-sama membawa pertanda kasih dari para dewa. Dan sekarang, Pinaka Swasti Ratu mampu merobohkannya pada serangan pembuka dengan cara yang sangat menggetarkan. Bagaimana Ken Arok? Dari mana kau dapat ilmu yang sedemikian dahsyatnya itu, Pinaka? Aku tidak berniat untuk menceritakannya. Kecuali mendengarkan kau berjanji untuk mengendalikan anak buahmu tidak berbuat semena-mena. Kau luar biasa, Pinaka. Aku akui, seranganmu sangatlah hebat. Dengan serangan yang baru saja kau lakukan terhadapku itu, kau mampu membuat gunung yang tinggi sekalipun akan runtuh. Kau mampu menjatuhkan aku. Namun itu, hamil. Mari, kita ukur Ilmu siapa di antara kita yang lebih tinggi? Ilmu Ken Arok yang dibawanya sejak lahir? Ataukah ilmu kenuraganmu? Baik, aku layani. Nah sekarang, seranglah aku. Tidak perlu kau merasa sungkan. kepadaku bahwa kaulah singa liar dari padang karutan? Aku tidak merasa gentar secuil pun menghadapimu. Ah! maka yang terjadi adalah sebuah pertempuran yang sangat dahsyat. Dalam waktu sekejap, kedua orang itu telah merambah ke tingkatan ilmu kanuragan yang semakin tinggi. Keduanya bergerak dengan sangat cepat. Bahkan Senopati Diposari sekalipun mengalami kesulitan untuk melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bagaikan burung Raja Wali, Ken Arok berlaga, namun Pinaka mampu mengimbanginya dengan tidak kalah tangkasnya – Ken Arok adalah orang yang luar biasa. Ken Arok pernah mengalahkan kisah balangit. Pada tubuhnya tersimpan ilmu kanuragan yang dibawa sejak kelahirannya. Namun yang dihadapinya bukanlah Pinaka Swasti Ratu yang dulu. Pinaka Swasti Ratu yang kali ini, karena takdir yang dialaminya di Candi Swambara Budura, kini menjadi sakti mandraguna luar biasa. Sementara itu, Kenapa berhenti, Bapak? Apakah anak tidak mendengar sesuatu? Mendengar sesuatu? Iya. Apa itu, Bapak? Pertempuran, anak mas. Pertempuran? Hmm. Iya. Lamat-lamat sekali, Bapak. Aku mendengar. Siapa yang bertempur itu? Jaraknya jauh sekali. Rasanya dari arah sana. Mari, Bapak. Kita lihat siapa yang bertempur. Ah, tunggu, anak mas. Kenapa, Bapak? Bukan. Bukan dari arah sana. Tapi dari arah situ. Mari anak mas, jangan salah menempuh arah. Bapak yakin suara pertempuran itu dari sana? Ya, dari sana itulah pantulannya anak mas. Sudahlah, percayalah. Iya! memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Wah, oh, jagat Dewa Batara. Kenapa, Bapak? Yang bertempur itu Nyai Pinaka. Ba Bapak, benarkah yang Bapak maksudkan? Iya. Yang sedang berperang tanding itu adalah Nyai Pinaka. Perempuan hamil yang datang ke rumahku bersama Bapak. Ya, benar. Aneh sekali orang itu hamil tua. Dan ia beristirahat di rumah. Bukankah begitu, Bapak? Iya. Bukan suatu kesulitan baginya untuk melakukannya, anak mas. Ia mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Tinggi sekali. Lihat, lihat lawannya. Mereka bertempur bagaikan bayangan setan, Bapak. Aku tidak mampu mengikuti pertempuran itu dengan jelas. Oh, Bapak mengenal lawannya? Ya, Ken Arok. Oh, jadi aku butuh mapel yang baru itu? Benar. Ah, di sana ada yang menonton, Bapak. Siapa orang itu? Oh, Aku juga mengenalnya anak mas. Orang itu adalah Senopati Tumapel di zaman tunggu Ametu. Ia telah meninggalkan Tumapel karena suatu yang tidak disenanginya. Dan kemudian bergabung dengan Ganter. Nampaknya sekarang ia menjalin kerjasama dengan Ken Aro. Kalau begitu, sebaiknya aku kembali Bapak. Aku akan memberitahu para prajurit untuk mengepung tempat ini. Tidak ada gunanya, anak mas. Kenapa, Bapak? Ketika anak mas kembali kemari dengan membawa pasukan segelar sepapan, mereka sudah pergi dari tempat ini. Lagi pula, mampukah anak mas mengumpulkan pasukan segelar sepapan dalam waktu yang sangat singkat? Lihat anak mas. Iya bapak. Mereka mempunyai kemampuan kanuragan yang sangat tinggi. Andai kata pasukan yang anak mas bawa itu datang, dengan mudah mereka akan meloloskan diri. Atau jika sebelum meloloskan diri mengamuk lebih dulu, dan juga akan banyak sekali korban yang jatuh. Kita hanya menonton saja, Bapak. Iya, kita menonton saja. Baiklah, Bapak. Pertempuran itu bergerak semakin cepat dan semakin meningkat. Ada kalanya Ken Arok berjumpalitan menyerang bagaikan burung peranjangan. Namun dengan tangkas Pinaka menghadapinya. Ada saatnya Pinaka membelah diri menjadi tiga dalam mengeterapkan aji katang kawah adi ari Namun di saat lain, dua bayangan lainnya lenyap, sementara dirinya yang sebenarnya menyerang Ken Arok bagaikan banjir pandang. Ken Aruf benar-benar kewalahan menghadapi perempuan itu. Bagaimana, Ken Arok? Oh, luar biasa. Kau benar-benar telah berubah, Pinaka. Oh, engkau yang sekarang bukan lagi engkau yang beberapa bulan yang lalu. Kau telah membuat aku semakin penasaran. Kau mampu mengimbangi ilmu kanuraganku. Nampaknya di tubuhmu mengeram sumber kekuatan yang tidak pernah asat. Meski kau peras dan kau kuras habis-habisan. Terserah apapun yang kau katakan. Tetapi, Ken Arok pantang untuk dikalahkan. Aku tidak peduli apakah kau sedang hamil tua atau tidak. Aku akan mempergunakan segenap ajianku, aji pamungkasku. Aku akan menggunakan kekuatan puncak yang aku miliki. Terserah apa yang akan kau lakukan. Baik, aku layani. Aku siap. Dan kau tidak perlu merasa terlalu menyesal. Tunggu. Oh, Bapak Lugawi. Aku anak mas. Jika anak mas tidak lupa kepadaku. Ada apa? Aku wajib mengingatkannya. Apa yang akan Nyai lakukan adalah keliru. Cukup anak Mas Ken Aro. Perang tani yang tanpa ujung pagal ini benar-benar tidak masuk akal dan tidak ada gunanya. Hentikan pertempuran ini. Tidak masuk akal bagaimana, Bapak? Oh. Dalam perjalanan Bapak Loh Gawe telah melihat sendiri apa yang telah diperbuat oleh prajurit itu. Ken Arok berada di belakangnya. Ken Arok harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Aku telah siap. Jangan, anak mas. Jangan, Yai. Tidak boleh hal itu terjadi. Aku tidak mau dikalahkan, apalagi oleh perempuan. Minggir, Bapak Lugawi. Jika kau tidak minggir, kaulah yang akan tergilas oleh ajianku. Pinaka, kau telah membuka persoalan denganku. Sekarang kau harus menyudahinya. Baik, Manaloh gawe benar-benar kecewa melihat sikap Ken Arok yang tidak mau menghentikan pertempuran. Namun Pinaka Swasti Ratu nampaknya juga telah menjadi perempuan keras kepala yang lebih mengutamakan mahalnya harga diri. Loh gawe terpaksa menepi ketika Ken Arok telah mengambil sikap. Ken Arok nampak memejamkan matanya Kedua tangan kanannya merentang ke atas tidak terlampau tinggi. Otot-ototnya terlihat melingkar-lingkar. Dan beberapa saat kemudian, dari tangan Ken Arok itu telah mengepul asap ke kuning kuningan Sebuah kekuatan yang maha dahsyat telah siap untuk dilontarkan. Sebagaimana Ken Arok yang telah siap melontarkan ajian pamungkasnya, Pinaka Swasti Ratu melakukan hal yang serupa. Perempuan hamil itu berdiri tegak di atas tanah, kedua tangannya dalam sikap menyembah di depan dada. Namun dari sela-sela jemari yang terkatup erat itu, mengepul asap keputih-putihan. Sebuah kekuatan maha dahsyat pula telah siap untuk dilontarkan. Ken Arok adalah manusia langka, kekasih para dewa, namun Pinaka Swasti Ratu adalah perempuan yang aneh pula. Benturan itu ternyata benar-benar dahsyat. Ken Arok mengaum seperti seekor singa melontarkan kekuatan yang tiada terkira. Namun Pinaka menyongsongnya dengan ajian yang tidak kalah dahsyatnya. Panturan yang disusul ledakan terjadi. Ken Arok terpental jauh, tubuhnya berguling-guling dan tidak bangun lagi. Depo Sari bergegas mendekati tubuh yang tergeletak itu. Sementara Brahmana Loh gawe bergegas mendekati Pinaka Swasti Ratu yang tetap berdiri dengan mulut terkatup erat bagai berusaha meredakan gejolak yang mempuncah di dadanya. Kau tidak apa-apa, Nyai. Nyai, Nyai Pinaka, bagaimana keadaanmu? Aku tidak apa-apa. Nyai, Nyai telah menggunakan kekuatan Aji Pamungkas. Hal itu bisa berakibat buruk pada bayi Nyai. Oh. Nyai. Oh, perutku. Oh. Nyai. Nyai. Kau, eh, kau, kau merasa akan melahirkan. Entah, Bapak tidak tahu. Oh, anak Mas Senopati Praba. Ah, Nyai Pinaka harus segera dibawa pulang ke anak Mas. Jangan pikirkan yang lain. Anak Mas harus menolong Nyai Pinaka. Nampaknya sesuatu terjadi atas bayi yang dikandungnya. Baik, Bapak. pingsan, Bapak. Oh, anak Mas Diposari. Aku tidak bisa menemanimu di sini terlalu lama. Aku mencemaskan keadaannya Pinaka. Aku terpaksa meninggalkanmu. Apa yang akan kau lakukan terserah. Terserah kepadamu Diposari. Ah. Aku baru saja menyaksikan peristiwa yang benar-benar luar biasa, Bapak. Bapak Logawe. Ah. Siapakah perempuan itu? Ah. Panjang ceritanya. Jika anak mas ingin mengetahuinya, anak mas temui aku di rumah Senopati Praba. Aku juga ingin mendapatkan keterangan dari anak mas tentang hal-hal yang terjadi di Tumapel. Senopati Praba. Baik, Bapak. Semoga aku tidak akan mendapat kesulitan jika aku ke sana. Aku akan mengusahakan agar kesulitan itu tidak ada, anak mas. Salamku kepada Ken Arok jika ia sudah siuman. Baik, Bapak. yeah, yeah, yeah, yeah. yang aku hadapi ini benar-benar sebuah kejadian luar biasa yang bukan mimpi, tetapi kenyataan. Bagiku mustahil ada orang yang akan mengalahkan Ken Arok. Ternyata ada. Ken Arok dibuat pingsan. Benar-benar tidak masuk akal. Ada orang mengalahkan Ken Arok. Sungguh luar biasa. Selama ini aku yakin, tidak ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Ya, aku harus segera membawa Ken Arok menyingkir dari tempat ini. Kalau tidak ingin tertangkap prajurit Kediri, aku akan membawa ke rumah persembunyiannya. Ipo Sari segera mengangkat tubuh Ken Arok ke atas kuda. Dan sesaat kemudian kuda itu telah berderap menjauh dengan seekor kuda putih lain yang mengikuti di belakangnya. Dan sementara itu, Cepat kau cari seorang dukun bayi. Perempuan ini akan melahirkan. Aba, ah, baik, Tuan. Dengan bantuan prajurit bawahannya, Senopati Praba menurunkan tubuh Pinaka yang lemah dan kemudian bersama-sama mempopongnya ke sebuah bilik terdekat. Di luar sadar Senopati Praba sendiri, Senopati itu justru membawa Pinaka masuk ke dalam bilik pribadinya. Dan sesaat kemudian, seekor kuda lagi berderap datang, Brahmanaloh Gawe telah sampai pula di rumah Senopati Praba. Bagaimana keadaanmu, Nyai? Bagaimana, Nyai? Tubuhku lemah sekali. Oh. Tapi aku tidak mau melahirkan bayiku di sini. Aku ingin melahirkan bayiku di hadapan patung ibuku. Yang menentukan kapan lahir manusia itu bukan kita, namun yang berada di atas sana, yang Batara aku yang menentukan. Nampaknya anak Mas Senopati Praba telah memerintahkan seseorang untuk mencari tubuh. Benarkah anak emas? Benar, Bapak. Tahan. Tahanlah, eh, Nyai. tahan Ditahan. Perutku. Ibu. Ayah. Kami suara. Aku tidak kuat. Aku tidak kuat. Tahan, Nyai. Oh. Seorang dukun bayi sedang dipanggil. bagaikan diperas, bukan saja dari tubuh Pinaka Swasti Ratu yang menahan rasa sakit, namun juga terperas dari tubuh Senopati Praba yang merasa sangat tegang. Sepanjang umurnya, baru kali itu dia mengalami peristiwa yang seperti itu. Waktu terasa sangat lambat bergerak, namun akhirnya dukun bayi yang dipanggil itu datang juga. Oh, tenanglah, Nyai. Aku akan mencoba membantumu. Nampaknya kau ah. akan segera melahirkan. Oh, aku tidak mau segera melahirkan. Loh, kenapa? Aku ingin melahirkan bayiku di Paralingga. Aku ingin melahirkan bayiku di hadapan patung ibuku. Loh, yang menentukan kelahiran bayi itu bukan manusia, Nyai. Tetapi yang di atas sana, para dewa yang telah menentukan. Ikhlaskan, Nyai. Kalau bayi itu harus lahir sekarang, biarlah lahir oh. sekarang. oh, <laughs> oh Sari. Kakang, aku pingsan. Oh, bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi? Ah, memang bagaikan tidak masuk akal. Tetapi uh, itulah yang telah terjadi. Mari, aku bantu menurunkan. Ayo. Iya. Bekas Senopati Rudrobondo yang pernah menggegerkan istana Kediri dan pernah berhasil menyandera Raja Kertajaya itu bergegas membantu di Posari menurunkan tubuh Ken Arok yang lunglai. Tubuh Ken Arok segera dibawa ke Amben. Rudra Pondok kemudian bergegas menyembunyikan kuda putih itu ke dalam kandang khusus. Dan tidak lama kemudian, Ken Arok sadar. Di mana aku ini? Ken Arok, kau di tempat persembunyian kita. Aku telah membawamu. Dan aku... Uh... Ken Arok, kau baru saja siuman dari pingsanmu. Perempuan hamil itu yang telah melakukannya kau ingat. Oh, bagaimana keadaannya? Kenyataan pahit yang kau hadapi, Kenari. Perempuan itu telah mengalahkanmu. Kau terlempar jauh setelah benturan ajian itu. Dan kau pingsan. Sedang perempuan itu tidak. Meski nampaknya terjadi sesuatu dengan bayinya. Siapa perempuan itu? Oh. Aku tidak malu mengakui kekalahanku jika aku memang kalah. Namun kekalahan itu benar-benar membuatku penasaran. Kau ingin melanjutkan perang tanding itu? Tidak. Aku khawatir dengan keadaannya. Ia hamil tua. Jangan-jangan ia melahirkan. Ya. Aku juga mengira demikian. Benturan ajian pamungkas itu pasti menyebabkan sesuatu akan terjadi pada bayinya. Aku sungguh penasaran. Berguru pada siapa dia hingga mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi seperti itu? <sighs> Kenaro, sebenarnya siapa orang itu? Namanya Pinaka. Pinaka. Lengkapnya Pinaka Swasti Ratu. Yang aku dengar ia adalah pewaris perguruan Widara Kandangan. Pinaka adalah kakak sahabatku Kameswara. Anak yang dikandungnya itu adalah anak... Ah, tidak. Aku tidak ingin menceritakannya. Kenapa? Ada alasan yang menyebabkan aku tidak bisa menceritakannya. Ah, tetapi, sungguh mati. Aku tidak habis pikir dengan loncatan ilmu kanuragannya yang luar biasa itu. Pasti telah terjadi sesuatu dengannya. Selama hidupku, belum pernah aku dikalahkan orang kecuali oleh dua orang. Yang pertama adalah perempuan bermata tiga yang aneh pada keningnya terdapat mata yang ketiga. Perempuan itu mengaku bernama Uma Durga. Namun kemudian aku telah membalas kekalahanku di istana Tumapel. Dan sekarang, Pinaka Swasti Ratu telah mengalahkan aku. Bukan main. Rasanya ingin aku menemuinya dan... Dan bagaimana? Bagaimana, Kenaro? <laughs> Tidak pernah Ken Arok melakukannya. Minta maaf. Apa jeleknya minta maaf? Tetapi, mengapa kau minta maaf? Ia hamil tua. Dan aku telah memaksakan benturan Aji Pamungkas yang ternyata berakibat buruk terhadap bayinya. Kalau begitu, kita bisa ke sana sekarang. Kemana? Bapak Logawi meminta aku menemuinya di rumah. Seorang senopati bernama Senopati Praba. Aku tahu tempatnya. Ia sahabatku. Tetapi aku tahu persis sikapnya. Ah. Ia berpihak pada Kediri. Brahma Nalogawi berjanji akan membantu mengubah sikap orang itu. Kalau kau memang tahu tempatnya, tidak masalah. Sekarang juga kita ke sana. Kita temui mereka. Baik. gelisah, Bapak. Gelisah sekali. Ah, bagaimana dengannya, Bapak Permana? Apakah ia akan mampu mengatasi keadaannya? Tenanglah, anak mas. Yang Batara tentu akan melindunginya. Jika kelak, jika kelak aku beristri, istriku kemudian melahirkan, keadaannya tentu akan seperti ini. Dadaku bergetar, Bapak. Berat sekali rasanya. Kendalikan anak mas, kendalikan. Bapak, hmm. aku menjadi semakin penasaran dengan keadaan ini. Tolong Bapak, Bapak ceritakan apa sebenarnya yang Bapak ketahui tentang perempuan itu. Dan Ken Arok, seharusnya ketika dalam keadaan pingsan itu, Ken Arok ditangkap dan dibawa ke Kediri. Anak mas, aku akan bercerita tentang Ken Arok. Siapakah pemuda itu sebenarnya? Dan setelah itu, silakan anak mas membuat penilaian atas pemuda itu. Aku dengarkan Bapak. dan Gamblang. Brahmanaloh gawe menceritakan siapa Ken Arok, bagaimana asal-usulnya. Tidak ada secuil pun hal-hal tentang Ken Arok yang disembunyikan. Senopati Praba mendengarkan kisah itu dengan seksama. Diceritakan pula hubungannya dengan Ken Dedes, dan peran Ken Arok dan Ken Dedes sebagai orang-orang yang membawa pertanda kasih dari para dewa untuk kelak di kemudian hari akan menjadi raja besar di tanah Jawa. Dan Ken Dedes akan menjadi ibu dari raja-raja besar di tanah Jawa ini. itu calon raja? Ya, itulah hal yang tersirat anak mas. Kelak Ken Arok akan menjadi raja besar di tanah Jawa ini. Sebuah takdir. Ya, sebuah pepesten yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Dengan demikian, usaha apapun yang dipergunakan untuk mencegahnya tidak akan ada gunanya. Benar. Dan bagaimana dengan perempuan itu? Senopati Praba menjadi tegang. Mereka harus menunggu beberapa saat lamanya ketika dukun bayi itu kemudian keluar tergopoh-gopoh sambil memondong bayi yang masih merah. Bayi itu menangis cukup keras. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.